Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman suara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku. Sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar. Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Ah, seorang resi komisu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. dalam seri ke-451 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Mokan sebagai Sumantri, Naryo sebagai Kibadra, Heni sebagai Katriwidati, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan beluk. Wah. Seperti yang Mbak lihat sendiri dengan dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Ah, ya, itu baru petani maju. Ah. Ya. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Semangat musik Indonesia. Malam itu Kameswara telah menemui Duro dengan sebuah sentuhan perasaan yang langsung menyodok ke dada Duro. Kameswara menantang pemuda itu untuk membangun bendungan. Duro ternyata tersentuh perasaannya. Dia yang selama ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tergelitik berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Kameswara kemudian menuju Gedung Lungkar Hmm, ini rupanya perkampungan Kedung Lungkar. Sebuah tempat yang sebenarnya tidak menguntungkan. Mereka bercocok tanam hanya berharap dari kemurahan curah hujan. Sebenarnya daerah ini masih berada di lereng pegunungan. Tentunya tidak kekurangan air. Tetapi bukit-bukit yang mengelilinginya menyebabkan Kedung Lungkar seperti berada di dalam batok kubah. Seharusnya para penduduk mau meninggalkan tempat yang tidak menguntungkan ini dengan mencari tempat yang lain. Nampaknya mereka enggan membuat lahan baru. Aku yakin perkampungan ini berasal dari kakek moyang mereka yang turun-temurun. Sebagai sebuah harta pusaka warisan, nampaknya berat bagi penduduk meninggalkan desa ini. Parto Dilam benar-benar bermata jeli. Ia melihat kekurangan dan kelemahan gedung Lungkar. Sayang Parto Dilam tidak melihat cita-citanya itu akan menjadi kenyataan. Ameswara terus melangkah dengan berpedoman pada ancar-ancar yang diterimanya dari Katriwidati. Kameswara dapat dengan mudah menemukan pemuda itu. Rupanya Sumantri baru saja pulang. Tuan, Tuankah ini? Mengapa kau memanggilku dengan panggilan yang aneh itu, Sumantri? Namaku Kameswara. Lupakah kau? Ah, tidak Suara. Aku tidak lupa. Tetapi, mengapa kau bisa berada di sini? Aku bermaksud mencarimu. Itulah sebabnya aku datang. Dari mana saja kau, Sumantri? Ah, aku baru saja menghadiri sebuah pertemuan para pemuda untuk membicarakan parit itu. Kejadian sore tadi di terowongan membuat aku tidak betah lagi untuk mengumpulkan para pemuda. Bagus sekali Sumantri. Aku datang bermaksud membicarakan hal itu. Namun ternyata kau telah bertindak. Aku berharap kau bisa menggalang para pemuda di Kedung Lungkar ini. Ternyata kau telah melakukannya. Mari Tuan, kita bicara di dalam saja. Thank you. Meswara melihat rumah Sumantri adalah rumah yang sangat sederhana. Hanya ada sepasang kursi dengan dingklik memanjang yang terbuat dari kayu jati, namun dengan buatan yang kasar dan berkesan ala kadarnya. Kameswara melihat tingkat hidup penduduk Kedung Lungkar memang di bawah penduduk Kali Baru pada umumnya. mungkin kau ingin mengetahui keluargaku Suara. Iya. Uh, ada sebuah rumah lagi di belakang yang dipisahkan oleh sepetak kebun. Di sanalah ayah dan ibuku berada. Dan rumah ini diberikan kepadaku. Jadi kau tinggal sendiri di rumah ini? Ya, benar. Baiklah. Bagaimana dengan teman-teman pemudamu itu, Sumantri? Aku telah mengumpulkan teman-temanku para pemuda. Mereka pada umumnya sangat mendukung untuk membuat bendungan itu sesegera mungkin. Dan besok, kami berombongan akan pergi ke Kali Manis tempat bendungan itu akan dibangun. Hmm, bagus sekali. Aku senang mendengar hal itu, Sumantri. Aku berharap akhirnya aku akan melihat sungai itu bisa diangkat airnya dan dialirkan menuju ke Kedung Lungkar ini. Iya, aku juga telah membayangkannya, Suara. Jika air mengalir dan kemudian mengaliri sawah-sawah yang ada, maka tingkat kehidupan kami akan naik meningkat. Penduduk Kedung Lungkar tidak akan begitu kekurangan lagi. Berbagai hal kemudian dibicarakan oleh Kameswara dan Sumantri. Dan ketika dari kejauhan terdengar kentongan yang dipukul dengan nada doro mulu, Kameswara pun kemudian berpamitan. Kameswara berjalan melewati jalanan setapak, melintasi bukit di mana terowongan itu berada. Bintang-bintang bertaburan di langit sebelah selatan, namun kabut tebal membungkus bukit kumitir dan puncak gunung raung tertutup mendung. luas hatiku sekarang. Akhirnya apa yang aku inginkan menjadi kenyataan. Aku berharap besok pagi penduduk kali baru dan gedung lungkar akan bangun dengan suasana yang baru sama sekali. Orang-orang gedung lungkar dan kali baru manis itu akan saling bahu-membahu membangun bendungan yang telah direncanakan namun terbengkalai itu. Jika air itu mengalir, maka orang-orang gedung lungkar akan dapat memanen padi tiga kali tidak ada hujan lagi. Parto Dilang, meski kau telah berada di alam kematianmu, akan tetapi kau tidak perlu kecewa. Cita-citamu akan segera menjadi kenyataan. Beberapa saat lamanya Kamaswara termangu di punggung bukit yang di dalamnya terdapat sebuah terowongan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sebenarnya sempit sekali. Aku harus segera sampai di pesanggaran. Aku harus segera ke bukit sembulungan di Teluk Pampang itu. Dan aku tidak boleh meninggalkan Pinaka dan para meswara terlampau lama. Kukira, apa yang aku lakukan di Kali Baru Manis ini sudah cukup. Aku yakin, tanpa aku harus berada di sini, semua orang akan giat bekerja membangun bendungan itu. Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan ke Pesanggaran. Tapi bagaimana dengan Paman Badra yang baik hati itu? Apakah aku akan pergi begitu saja tanpa berpamitan kepadanya? Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu oh, dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dapatkan tema kata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Semangat Siapa? Aku paman, kami suara. Dengan singkat dan jelas, Suara menceritakan apa yang telah dilakukannya, baik terhadap Duro ataupun terhadap Sumantri di Gedung Lungkar penebang kayu yang bernama Kibadra itu menyimak apa yang diceritakan Kamaswara dengan seksama, seolah dia larut dalam cerita itu sendiri. Demikianlah paman. Aku berharap besok pagi ketika matahari mengintai dari langit timur, Kali Baru Manis ini akan disibukkan oleh kegiatan membangun bendungan dan menyempurnakan saluran air serta terowongan itu. Ya, sebuah masa depan yang cerah untuk penduduk Gedung Lungkar. Pada dasarnya kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara Kedung Lungkar adalah kesulitan yang ikut dirasakan oleh Kalibaru Manis. Banyak orang Kedung Lungkar yang memperistri orang Kalibaru Manis atau juga sebaliknya. Dengan demikian, aku merasa tugasku telah selesai, Paman. Uh, maksud anak mas? Sebenarnya aku sedang tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu yang sangat dibatasi oleh waktu. Aku telah menempuh perjalanan jauh siang dan malam. Aku mohon izin, Paman bersedia melepaskan aku untuk melanjutkan perjalanan kembali. Anak mas kami suara, aku... aku jadi tidak mengerti. Aku ada sebuah keperluan yang sangat mendesak, Paman. Ya, harus segera aku selesaikan. Pekerjaan yang tidak boleh tertunda-tunda. Dan malam ini pula aku melanjutkan perjalanan ke Pesanggaran. Lalu bagaimana dengan pembuatan bendungan itu? anak mas tidak akan berada di antara kami. Sebenarnya aku berkeinginan sekali, Paman. Andai kata memungkinkan, aku masih ingin tinggal untuk beberapa hari di tempat ini. Tetapi setelah aku pertimbangkan, tidak mungkin. Aku akan semakin kehilangan banyak kesempatan, semakin kehilangan waktu. Barangkali jika urusanku telah selesai, aku akan datang lagi. Aku berjanji untuk menengok pembuatan bendungan itu. Ah, sebenarnya sayang sekali Aku menjadi khawatir rencana melanjutkan cita-cita Parto Dilam itu akan mentah lagi jika tidak ada anak mas. Tidak, Paman. Aku yakin tidak. Aku telah melihat tekad yang mekantar-kantar di dada Duru. Juga Sumantri, serta dari cerita Paman sendiri. Tekad penduduk kali baru pada umumnya bagai disentakan untuk bangkit lagi. Bila memang keberadaanku dibutuhkan, Paman bisa menceritakan bahwa aku sedang diberi waktu Kelak jika urusanku telah selesai, aku pasti akan datang ke tempat ini. Meski hanya empat atau lima kali mengangkat berunjung batu, aku akan ikut membantu. Bukan saja Ki Badra, penebang kayu yang merasakan kehilangan kehadiran pemuda yang terlanjur memikat hati itu. Tetapi dari biliknya, Widati yang ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi, merasakan dadanya berdesir. Ada sesuatu yang dicemaskan, seolah sesuatu yang sempat mengisi hatinya itu akan menghilang. Ki Badra masih mencoba mencegah, namun kamu suara memang tidak mungkin lagi dicegah. Baiklah anak mas, akhirnya aku memang bisa mengerti. Tetapi aku dan barangkali seluruh warga desa Kalibaru ini semua berharap anak mas kelak pasti singgah kemari lagi. Oh, tentu paman, tentu aku akan singgah. Beberapa saat lamanya Kamaswara memandang ke sebuah pintu putulan yang menghubungkan ruangan depan dengan belakang. Kamu suara berharap Katri akan muncul dan dengan demikian dia akan mendapat kesempatan untuk berpamitan. Beberapa depa suara meninggalkan rumah Ki Badra penebang kayu dan ketika suara menoleh dia melihat Ki Badra menutup pintu. suara kembali melangkah namun tiba-tiba dadanya berdesir. Katri? Aku kakak. Mengapa kau berada di sini tengah malam begini? Bukankah kakang kami suara bermaksud meninggalkan aku? Oh. Apakah kakang tidak merasa wajib berpamitan kepadaku? Baiklah, Katri Bidati. Kita telah berhadapan. Sekarang izinkanlah aku untuk mohon diri. Aku minta pamit untuk melanjutkan perjalananku ke Pesanggaran. Kakak. Bagaimana, Katri? Apakah seorang istri dan seorang anak Tengah menunggu Kakang di sana. Kadri, aku tidak bisa menceritakan persoalan apa sebenarnya yang sedang aku hadapi. Tetapi aku benar-benar tergesa-gesa. Maaf, Kakang. Aku tidak menanyakan soal itu. Aku hanya bertanya, apakah di pesanggaran ada seorang anak dan seorang istri yang menunggu kehadiran Kakang? Tidak, Katri. Akan tetapi di tempat lain, iya, Katri Widati merasakan dadanya berdesir. Namun gadis dari kali baru manis itu dengan cepat segera menata hatinya kembali. Selamat jalan kakang. Aku berdoa semoga kakang tidak mendapat hambatan di perjalanan. Mm -hmm. kembali bergerak setelah sesaat ikut tertarik dengan pembicaraan Kamaswara dan Katriwidati. Gelap berwarna hitam, apalagi ketika mendung yang tebal melintas. Bintang-bintang kembali bertaburan ketika mendung itu telah memanjat puncak Gunung Raung serta deretannya yang memanjang ke arah timur. Seolah gunung-gunung itu kedinginan dan membutuhkan pelukan hangat. Di biliknya, Katriwidati diam tetapi air matanya bergulir. Belambangan. Bumi Belambangan. Wilayah yang membujur dari Kumitir ke timur hingga laut, membujur ke utara juga hingga laut. Seperti masih mengerang kesakitan akibat perbuatan kabut setan keparat itu. Di sepanjang perjalanan dari Kali Baru Manis yang aku lihat, hanya wajah-wajah yang kusam dan sedih. Jika yang kulihat adalah hal seperti itu, Lalu bagaimana dengan pesanggaran? Bagaimana dengan wajah pesanggaran sekarang? Dan manakala matahari memanjat sedikit lebih tinggi lagi, Kameswara sampai di sebuah perkampungan kecil yang sangat dikenalnya. Itulah Silir Agung. Oh, ramai sekali di pasar. Ada tontonan apa itu? Hmm, ternyata orang mengadu jagung. Beberapa orang botoh berkumpul di pasar berjudi mengadu jago. Jagat Dewa Batara, apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Eh John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli sepatu di mana ya, Fa? Yang bisa internetan juga. Tuh, SMM pun temu guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat Internetan 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi paling murah. Sepuluh hari pertama bulan Ramadan adalah fase pelimpahan rahmat bagi semua orang. Sepuluh hari kedua merupakan fase pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sepuluh hari ketiga adalah fase terbebas dari api neraka. Semoga kami bisa menjalani ibadah puasa ini sampai akhir nanti secara sempurna. Merana, jauhkan telah merasa puas berhasil menggugah tekad penduduk kali baru dan gedung lungkar untuk membangun bendungan, Kameswara segera melanjutkan perjalanan menuju pesanggaran. Kameswara melihat wajah-wajah suram akibat bencana yang pernah melanda bumi pelampangan akibat jatuhnya benda aneh dari langit yang menyebarkan kabut setan. Sesampai di Silir Agung yang berdekatan dengan pesanggaran, Kameswara tercekat melihat orang-orang berjudi di tengah pasar. thank you jagat Dewa Batara. Beginikah wajah Silir Agung sekarang? Seingatku dulu tidak ada orang yang mau berjudi. Mengapa wajah Silir Agung sekarang cepat berubah seperti ini? Kama suara melangkah mendekati orang-orang yang membentuk lingkaran di tengah pasar itu. Diperhatikan wajah-wajah para penjudi itu. Di antara mereka yang bertaruh, bahkan ada yang dikenalnya. Aneh, mereka adalah orang-orang yang dulu aku kenal memiliki sifat dan sikap yang baik. Tetapi mengapa mereka sekarang telah berubah sama sekali seperti ini? Wirojuwono, Darupati, Paman Alit, Ki Branjang Sayuti. Mereka semua terlibat perjudian. Gila. Keadaan di silir ini telah benar-benar gila. Hmm. Di sana bahkan ada yang minum tuak. Kama suara melangkah menjauhi kalangan adu jago. Dia kemudian mendekati kalangan kecil yang lain. Dengan terang-terangan, seorang lelaki menjual minuman yang menyebabkan orang menjadi mabuk. Hal yang dahulu tidak pernah terjadi. Sari, Paman Projo Gambar, aneh. Mereka minum minuman memabukan itu. Janggal sekali melihat dua orang yang segani dan dahulu kala menjadi tokoh masyarakat di selir agung ini berada di tengah pasar dan menikmati barang memabukkan. Keadaan yang benar-benar keblinger atau bagaimanakah ini? Sedemikian parah perubahan yang terjadi di Silir Agung ini. Ah, oh, nikmat. <laughs> Seperti inilah rasa air surga melayang, <laughs> melayang. <laughs> ah, ah, Aku terbang tinggi, menari-nari dengan bidadari, bidadari yang cantik sekali. Jagat Dewa Batara. Oh, yang Widi Kawasa. Aku hampir tidak percaya akan melihat keadaan yang seperti ini. Aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Paman Projo gambar mabuk tua. <laughs> Kemarilah gadis cantik. Eh, ayo, kemarilah. Eh, aku gendong, aku pikul, <laughs> aku pondong. Oh ada kamu suara benar-benar berdesir melihat keadaan lelaki yang bernama Ki projo Gambar yang sama sekali telah kehilangan kesadarannya itu. Ulahnya seperti ulah orang yang sudah gila sama sekali. suara kemudian menebarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang dikenalnya dengan baik. Orang itu berdiri di pojok pasar dan memperhatikan Ki Projo Gambar yang sedang mabuk itu dengan seksama. Paman Sujiwo. Hah? Apa kabar Paman? Wah, lupakah Paman kepada jagat dewa? Kenapa Paman? Ah, oh, tidak salahkah penglihatanku? Aku melihat anak Mas Kamis Para, putra Ki Ageng. Tidak salah Paman. Oh, apa yang anak Mas lakukan di sini? Aku baru saja datang Paman. Hmm. Dan rupanya di sini di pasar Silir Agung atau Silir Kerombiang ini. Hmm. Aku melihat sebuah tontonan yang sangat menarik. Iya. Paman Projo Gambar, Kiwono Sari, hmm. mereka semuanya telah berubah. Lalu aduan ayam jago itu benar-benar sebuah tontonan yang sangat menarik. Apakah anak Mas mengatakan yang sebenarnya? <laughs> Atau anak Mas sedang menyindir? Anak Mas sedang mengatakan kebalikannya. Kalau aku boleh tahu, Paman Sejiwa, hmm. apa pula yang Paman lakukan di pasar ini? Bukankah rumah paman berada di ujung desa agung ini? Uh, sebuah bencana, anak mas. Bencana bagaimana, paman? Anak mas melihat sendiri, bukan? Seperti inilah wajah Silir Agung sekarang. Judi, mabuk-mabukan, wanita. Wanita? Iya, juga wanita, anak mas. Aneh sekali. Dan sangat sulit dimengerti. Mengapa perubahan yang terjadi sedemikian ini? Apa penyebabnya, Paman? Apakah yang terjadi di Silir Agung ini? Tidak hanya di Silir Agung, anak mas. Jika anak mas mengelilingi desa demi desa yang tersebar di wilayah Blambangan ini, di Tegal Trimo, di Kedung Kebang, Curah Jati, ke utara hingga Banyuwangi, anak mas, pemandangan semacam ini mulai tumbuh. Bencana kabut setan itu penyebabnya? Itu hanya salah satu penyebab. Paman melihat penyebab lain? Sumbernya justru berasal dari bumi Pasanggaran, anak mas. Duh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok. Iki piye? Walah, <laughs> makanya pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat. Daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, toh. Lah iya, dosis rekomendasi privaton 500 ml ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi kalau lahan bapak 2 hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari Dupont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu bagi petani maju. Hasil sempurna dengan dosis Revaton, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per 1 hektar per 1 kali aplikasi loh. Semangat musik Indonesia. Bintang Tenggara. Dari bumi pesanggaran Kenapa begitu? Ah, bukankah selama ini Pasanggaran menjadi panutan anak mas? Segala sesuatu selalu berkiblat kepada Pasanggaran. Lalu, lalu kenapa dengan Pasanggaran? Ada apa di sana Paman Sujiwo? Jika memang benar anak mas baru saja pulang dari merantau, Cepatlah kembali ke Pasanggaran untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di sana, anak mas. Paman Sujiwo, Ya. Aku minta paman menceritakan kepadaku. Tidak, anak mas, tidak. Aku merasa tidak mampu untuk menceritakan. Silakan anak mas Kameswara mencari jawabannya sendiri di Pasanggaran. Anak mas tinggal melangkah beberapa langkah lagi akan sampai. Yeah. Tamaswara tidak memaksa lagi laki-laki itu untuk menceritakan apa yang terjadi. Saat itu matahari telah memanjat naik, manakala Kamaswara merasa semakin muak dengan keadaan yang dilihatnya. Kamaswara segera minta diri kepada Kisujiwo. Dia bergegas meninggalkan pasar tanpa mau menoleh lagi. Dokar, Bisakah mengantarku ke sana? Kemana? Pesanggaran. Baik, naiklah. Ya, ya, ya, ya, ya. atas kereta dokar yang ditarik seekor kuda itu, Kameswara memilih diam tidak berbicara. Sebenarnya dia terusik ingin menanyai Sais Dokar itu, yang tentu bersedia bercerita tentang keadaan bumi pesangkaran. Tetapi keinginannya itu ditahannya. semakin lama semakin tinggi. Bongkahan logam yang jatuh dari langit itu pun kemudian bangun. Dan keluarlah kabut dari dalam tubuh. Lalu kabut itu melayang-layang tidak seperti kabut atau asap pada umumnya. Yang akan hanyut ikut angin. Akan tetapi kabut itu memiliki nyawa. Ia bergerak berdasarkan kehendak. Dan malapetaka terjadi bagi siapapun yang kepergok oleh kabut itu. Ia akan dibantainya, dihisap seluruh bagian tubuhnya, kecuali hanya tulang belulangnya saja. Dan semenanjung pelambangan bagaikan menjadi ladang pembantaian dan malapetaka. Kabut itu berkeliaran hingga di seberang perbukitan Kumitir. Bahkan wilayah Bacur Mati di sebelah utara hingga kawasan Setu Bondo juga dijamah. Sekarang, seperti inilah keadaan bumi belambangan. Semua ini merupakan akibat dari bencana itu yang menyebabkan penduduk kehilangan keseimbangannya dan dengan mudah tergelincir dalam perbuatan-perbuatan celah Jarak antara Silir Agung dan Pesanggaran tidaklah terlampau jauh. Kamaswara merasa semakin gelisah ketika dokar yang ditumpanginya semakin dekat dengan rumah perguruannya. Di tempat mana sedari masih bayi hingga dewasa, dia pernah dibesarkan. Suasana memang dirasakan berbeda. Keadaan yang tersaput kabut suram, gambaran perubahan yang terjadi. Berhenti di sini, Kisanak. Ini upahnya. Wah, aku tidak mempunyai uang kecil kembaliannya, Kisanak. Ambil saja kembaliannya. Wah, sedemikian banyak. Ambil saja. Ah, terima kasih, terima kasih. Ah, uang ini sama saja dengan aku tidak perlu menarik dokar selama hampir setengah bulan. Asal hal ini tidak menyebabkan kau berhenti bekerja karena merasa sudah ada uang. Atau jangan digunakan untuk berjudi, atau adu jago, ataupun bermain dadu glodak misalnya. Ah, kenapa? Apakah kau suka dengan perjudian seperti itu? Ya, dulu aku pernah bertaruh dan kemudian menang. Lalu kau berjudi lagi? Akhirnya ketagihan? Ah, berhentilah berjudi di sana. Apalagi kau masih muda. Aku yakin tidak pernah terjadi orang bisa kaya karena judi. Kalau uang itu kau bergunakan berjudi, uang itu akan menguap. Percayalah. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dapatkan tema manggata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Semangat musik Indonesia suara kemudian turun dari dokar. Dia sengaja turun agak jauh dari rumah perguruannya. Jarak yang semakin pendek itu akan ditempuhnya dengan berjalan kaki. Sementara itu Sais Dokare masih termangu sambil memegang uang yang membuatnya penasaran. Uang ini akan menguap. Ah, apa maksudnya menguap? Menguap seperti air yang direbus itu atau bagaimana? Ah, <laughs> persetan. Dengan uang yang cukup banyak ini, aku akan menebus kekalahanku kemarin. Ya, ya. Her, Ya, ya, ya. yang Batara Agung. Sedemikian cepat keadaan berubah. Belum lagi setahun aku meninggalkan tempat ini. Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran tidak kembali untuk selamanya. Keadaan perguruan akan seperti ini. Tidak terawat sama sekali. Rumput-rumput tumbuh liar di halaman. Dulu hal yang tidak mungkin terjadi. Di seberang jalan, Kameswara memandang rumah induk perguruan pesanggaran. Rumah itu nampak tidak terawat, sedang bangunan-bangunan kecil yang mengelilinginya sebagian besar porak-poranda. Kameswara ingat bahwa yang mengobrak-abrik bangunan itu dulu adalah Boja Pradata yang berusaha menguasai kembali perguruannya. Kameswara berdesir manakala ketajaman telinganya menangkap sesuatu. sorak-sorai orang banyak. Rupanya berasal dari belakang sana. Aduh jago lagi. Kamu suara berjalan melalui tritisan namun langkahnya terhenti ketika dia melihat seorang perempuan muda. suara merasa heran karena tidak merasa mengenal perempuan itu. Hai, siapa kau? Oh, ada yang tidak pada tempatnya dengan perempuan ini. Dan danannya agak tidak sopan. Pakaiannya terlalu tipis. Oh, inikah ini maksud Paman Suciwo di pasar tadi? <laughs> Jangan bingung. Aku bertanya padamu. Kau siapa? Kau sendiri siapa? Namaku Endang Sekar Arum. Bagus kan namaku? Mengapa kau tinggal di sini? Ah, ini rumahku. Mengapa? Mengapa? Suara merasakan perutnya mual dan hampir-hampir saja dia muntah melihat kerling nakal yang dibuat oleh perempuan itu. suara melangkah mundur ketika tanpa malu-malu perempuan itu mendekat berusaha menyentuh tangannya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di pesanggaran dan bagaimanakah sikap suara Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.